Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istanin ila yamiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji syukur Segala puji dengan penuh cinta dan pengagungan hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas berkat rahmat, hidayah dan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk membahas suatu permasalahan dalam bidang muamalah yang akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengenai BPJS kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau yang senantiasa menggenggam sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Tema kita pada dialog dan kajian ilmiah pada kesempatan kali ini yaitu mengenai BPJS Kesehatan. Pemerintah mulai 1 Januari 2014 mulai memperlakukan sistem BPJS kesehatan untuk uh, sistem kesehatan di Indonesia sebagai implementasi dari JKN yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Dan ditargetkan tahun 2019, 1 Januari 2019, seluruh warga negara Indonesia diharapkan ditargetkan oleh pemerintah mengikuti uh, program ini seluruhnya. Dan bagaimana hukumnya uh, dalam Islam? Uh, bagaimana apakah jika pemerintah mewajibkan kita harus mengikuti BPJS eh, sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah dan eh, apakah BPJS ini termasuk eh, asuransi seperti biasa itu asuransi komersial apakah hukumnya sama itu mengandung goror, judi dan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam apakah berbeda? Kemudian apakah ada batasan-batasannya dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam uh, yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini sudah sesuai dengan syarat-syarat uh, syarat -syarat dalam Islam. Untuk itu eh, telah hadir di tengah-tengah kita dua orang pembicara yaitu yang pertama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Beliau dilahirkan di Pekanbaru 30 September 30 September 1974. Beliau eh, D1 yaitu pengajaran bahasa Arab Libya, S1 Syariah Libya, S2 Usul Fikih di Universitas Islam Muhammad bin Suud dan kemudian S3 usul fikih di Universitas Islam Muhammad bin Saud. Beliau juga menulis buku yang sangat bagus mengenai, e, mengenai, mengenai muamalah kontemporer yaitu harta haram muamalah kontemporer. Dan beliau juga e, pemateri fikih kontemporer di Radio Roja dan di Roja TV. Beliau juga pembina KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Dan pembicara yang kedua yaitu Dr. Muhammad Arifuddin SPOT, beliau alumnus FKUGM, beliau spesialis ortopedi atau bedah tulang, dan beliau adalah wakil direktur PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini yaitu pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Takmir Masjid Bogong Raya Bapak Marsunu Hafizahullah Ta'ala dan kemudian dilanjutkan oleh materi Dr. Muhammad Arifuddin spesialis ortopedi selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh materi dari Ustadz Dr. Erwan Tarmizi, MA, selama kurang lebih 30 menit juga. Dan dilanjutkan tanya jawab hingga sholat maghrib. Kemudian kita break sholat maghrib dan tanya jawab dilanjutkan sampai menjelang isya. Kenapa tanya jawabnya kita perlama waktunya karena ini e, tema pada kesempatan ini adalah dialog ilmiah sehingga diharapkan lebih banyak tanya jawabnya. Sehingga bagi ikhwan yang ingin ikhwan maupun akhwat yang ingin menanyakan kepada kedua pemateri silakan menuliskannya di secari kertas dan memberikannya kepada moderator. Uh, ikhwan filah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah meruskan niat kita hadir di majelis ini semata-mata uh, untuk memperoleh ilmu syar'i dan uh, agar semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mengajak acara pertama yaitu e, pembukaan sambutan dari Bapak Marsunu e, sebagai Ketua Takmir Masjid Bogoraya. Kepada Bapak Marsunu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa surbillah wa salatu wa sallallahu la salawat la fata illa alim. Uh, tamu Ustadz Dokter, Dr. Erwandi Tanizi yang saya hormati Lalu partnernya dari PKU ya? PKU Muhammadiyah. Namanya saya kurang tahu siapa tapi pokoknya kira-kira dari sana kan itu. Dokter Muhammad Arifudin. Oh, Dr. Muhammad Kedua-duanya itu adalah pakar tentunya ya, pakar kesehatan dan pakar ekonomi syariah ya. Eh, para jemaah sekalian, saya atas nama takmir Masjid Pugung Raya. Masjidnya memang di tengah kampung. Ya, tapi nampaknya eh, cukup dikenal di antara para umat Islam di seputar kita ini. Kami lanjutkan bahwa kita tidak hentinya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan pada kita semuanya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tidak intinya selalu kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala untuk tercurahnya satu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi keluarganya, sahabatnya, umatnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga akhir zaman kelak insya Allah eh, kalau melihat tema yang akan dibawakan oleh pakar-pakar kita kali ini adalah menyangkut mengenai masalah BPJS ya BPJS itu kalau tidak salah Badan penggara Jaminan Sosial tentunya topik itu adalah menyangkut dua sisi yang penting yang pertama tentunya sisi, sisi dunia. Yang lain adalah sisi akhirat. Dan antara dunia dan akhirat itu tidak bisa dipisahkan bagi umat Islam. Justru yang penting adalah akhiratnya baru dunianya. Karena akhirat yang sumber hukumnya dari segala sumber adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di dalamnya banyak terkandung masalah apa saja yang ada di situ. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keamanan, masalah peribadatan dan lain. lain Karena umat Islam sungguh betul-betul harus selalu berbang pada dua hal yang prinsip tadi yaitu mengenai masalah bagaimana urusan akhirat dan bagaimana aplikasinya di dalam menggapai dunia untuk bekal menuju akhirat. Bahwa peradaban baru tidak akan bisa diwujudkan apabila tidak ada ilmu teknologi dan pengetahuan. Termasuk ahli-ahli kesehatan, ahli ekonomi, syariah dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa peradaban baru tidak akan bisa digapai, tidak akan diciptakan kalau tidak ada impact dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita bisa, tidak bisa berpegang hanya ilmu pengetahuan walaupun pengetahuan kita sampai sundul langit kalau tidak dikawal dengan ilmu-ilmu syariah yang harus dikuasai oleh umat Islam. Sebaliknya kalau kita hanya menggapai hal-hal yang menyangkut keakhiratan tanpa impact, maka tentunya ya itu tadi istilahnya peradaban baru tidak diwujudkan, tapi sebaliknya apabila kita hanya berpegang semata-mata pada sisi yang lain tadi bahwa manusia kalau tidak dikontrol dengan ajaran-ajaran agama, manusia itu kecenderungan bisa menjadi penjahat. Ya, inilah jadi umat Islam yang harus berpegang pada hal yang dua yang pokok itu adalah sangat penting sekali. Banyak fenomena-fenomena di lapangan ya. Apa yang saya katakan itu terjadi. Ya. Bahwa umat Islam yang ilmu pengetahuannya luar biasa tapi tidak dikontrol dengan ilmu syariat Islam jelas akan menimbulkan bencana-bencana. Oleh karena itu eh, kita bersyukur bahwa pada mal eh, sore hari ini mungkin sampai nanti habis sisa, kita bermulisi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh para pakar-pakar kita dan yang menyangkut hal-hal yang menyangkut masalah eh, jaminan sosial kemanusiaan ini. Ini adalah sangat penting, ya, sangat penting. Dan kita dukung kebijakan pemerintah tapi dalam batas-batas mana yang memang eh, artinya bisa dilakukan, mana yang harus dikritisi. Ya. Itu semuanya adalah buat untuk kita perhatikan semuanya. Saya kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di rumah Allah yang mulia ini, MPR, bukan MPR di Senayan, tapi MPR di Masjid Pogok Raya. Gitu ya. Jadi selamat datang kepada semuanya. Saya minta para jamaah mengikutinya dengan seksama sehingga ilmu yang akan disampaikan oleh kedua pakar sulit bisa betul-betul dipahami. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Bila itu kita daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Bapak Marsono, Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja uh, materi berikutnya yaitu dari Ustadz Dr. Muhammad Arifuddin, spesialis ortopedi. Uh, waktu dan tempat kami persilahkan.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 Sebelumnya mungkin kalau diperkenankan saya mau tanya dulu di antara saudara ini yang hadir ada yang punya kartu BPJS, kepesertaan BPJS. Ada? Satu, dua, tiga. Berarti mayoritas belum punya. Alhamdulillah, berarti sehat. Iya belum punya juga sakit juga ada ya. Cuman biasanya e, kalau sakit kartu BPJS ini e, cukup membantu. Nah, karena sebagian kecil yang e, punya berarti mungkin belum banyak yang tahu e, secara detail. Apalagi ada baru lagi kartu Indonesia sehat. Ya nantilah sampailah. E, nanti mungkin yang lebih panjang lebar ini tentu e, Ustaz Irwan Jitarmizi. Ini saya insya Allah mengantarkan saja. Paling enggak uh, dengan bahasa medis bisa menggambarkan kepada saudaraku sekalian uh, rahimakumullah supaya ada gambaran. Dan tentu mungkin uh, eh, Dr. Erwandi bisa juga lebih tahu detail dibanding saya juga sangat mungkin. Karena saya sebenarnya lebih banyak ke praktisi. Beliau mungkin uh, membaca lebih banyak tentang Eh, peraturan. Intinya, uh, saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, BPJS ini adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan sebuah badan yang langsung di bawah presiden. Jadi negara Indonesia itu punya badan banyak. Contohnya yang langsung di bawah presiden badan kepegawaian negara atau badan eh, BKKBN atau badan-badan yang lainnya. Nah, di antara badan di bawah presiden ini ada namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan ini dibentuk eh, atas dasar undang-undang namanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Undang-undang SJSN ini memerintahkan kepada pemerintah, kepada presiden siapapun untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dimulai tahun 2014. Tahun ini Januari 2014 adalah eh, hari pertama diterapkannya sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, sistem atau BPJS ini badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional JKN ini mengelola peserta-peserta BPJS. Siapa peserta BPJS? Peserta BPJS ini terbagi menjadi tiga, tiga uh, kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang kita sebut dengan PBI atau penerima bantuan iuran. Maksudnya iuran BPJS ini yang per bulan kalau kelas 3 itu 25.900 per bulan. Itu dibayarkan oleh pemerintah. Maka kelompok yang pertama disebut penerima bantuan iuran oleh pemerintah. Yang besaran iuran per bulannya itu langsung dibayarkan oleh kas negara kepada BPJS. Berapa banyak yang dibiayai oleh pemerintah? Yang dibiayai oleh pemerintah itu adalah sejumlah 86,7 juta Yang dulu sebelum 2014 Kita kenal dengan istilah jam kesmas Jaminan kesehatan masyarakat Ini adalah kelompok pertama yang dikelola oleh BPJS Penerima bantuan iuran Yang iuran per bulannya itu dibayarkan oleh pemerintah Jumlahnya dari penduduk Indonesia yang 240 juta itu 86,7 dibayarkan oleh pemerintah. Itu kelompok yang pertama. Jadi dia tidak iur biaya sama sekali, tidak mengeluarkan uang sama sekali. Tapi e, negara yang membayar. Jenis yang kedua Jenis yang kedua yaitu bukan penerima bantuan iuran atau non PBI. Siapa non pp ini adalah iurannya diambilkan pula dari kas negara. Akan tetapi eh, besarannya tidak ada yang kelas 3. Besarannya itu ikut kelas 2 dan kelas 1. Siapa itu? Yaitu PNS, TNI Polri, dan keluarganya. Itu kelas 2 dan kelas 1. Maka kalau ada Bapak Ibu yang PNS itu sudah otomatis begitu pula e, anaknya itu otomatis langsung mendapatkan kartu BPJS kalau dulu ASKES. Jadi suami, istri dan dua orang anak. Ini kalau istri kedua belum masuk, undang-undangnya belum masuk, Pak. Nah, ini kalau bapak-bapak lihat atau ibu-ibu lihat uh, slip gaji kalau PNS ya, tidak akan ada pemotongan uh, askes di situ, karena langsung uang itu dari kas negara dari dana alokasi umum langsung masuk kepada iuran BPJS itu meliputi PNS dan TNI Polri. Itu adalah jenis yang kedua. Jenis yang ketiga itu adalah jenis yang mandiri. Jenis yang mandiri yaitu membayar sendiri. Membayar sendiri itu dengan cara warga negara Indonesia membawa surat keterangan diri kemudian mendaftarkan diri ke BPJS ke kantor e, wilayah BPJS di tempatnya. Akan tetapi untuk mendaftar itu harus satu kakak, harus satu kakak. Misalkan saya, saya istri saya dan tiga orang anak saya mau saya daftarkan ke ini misalkan ke BPJS, maka tidak bisa hanya saya dan istri saya saja. Anak-anak saya tidak tidak bisa. Semuanya harus ikut didaftarkan. Harus lima-limanya ikut. Kalau lima-limanya ini diikutkan memang harus semuanya ikut. Yang kelas berapa yang Anda pilih kalau mondok. Jadi besaran iuran itu kita yang menentukan kalau mandiri bisa dipilih apakah kelas 3 kalau seandainya mondok kelas 3 di pelayan kelas 1 atau kelas 2 besarannya eh, 25.900 kemudian 40 40 sekian pokoknya kemudian kalau kelas 1 itu 59.900 rupiah per bulan yang uh, bisa digunakan setelah punya kartu itu tujuh hari. Sehingga untuk saat ini ya, tapi biasanya berubah-ubah peraturannya. Uh, tidak bisa misalkan saya sakit saat ini ya, moga-moga diubah. Saat ini kalau seandainya saya mondok di uh, eh, PKU misalkan nah ini saya saya kasih contoh rumah sakit saya sendiri aja ini mosok rumah sakitnya yang lain Misal mondok di PKU. Ya, PKU ada banyak pak, ada PKU Jogja, ini malah iklan. Ini ditarik panitia nanti. Jadi eh, sekalian aja semua PKU kerjasama dengan BPJS. Sampai mana tadi ya? Oh kalau sakit ya. Misal saya mondok di PKU, kemudian saya mas belum jadi anggota BPJS Kemudian tengah jalan saya tahu, oh ya ini bisa daftar ternyata. Nah itu tidak bisa langsung berlaku ketika itu. Setelah kartunya jadi tujuh hari baru bisa berlaku sehingga seri sakit itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Itu dari segi kepesertaan. Kemudian kalau bayarnya telat bagaimana? Kalau bayarnya telat memang ada denda administratif. Kalau saya tidak salah 2% dendanya tiap bulan. Dan kalau misalkan tiap bulan tidak membayar uh, belum bayar atau telat bayar, Kodarullah sakit. Misalkan ini bulan 11. Telat bayar bulan 7, 8, 9, 10 Qadarullah bulan 11 sakit kemudian mondok. Mau menggunakan kartu itu lagi tidak bisa Bapak Ibu. Dia harus melunasi dulu hutangnya atau melunasi dulu iuran yang belum terbayar plus denda 2% tiap bulan. Setelah itu pun 7 hari lagi baru bisa eh, menggunakan. Jadi tidak boleh telat lah intinya begitu eh, ya motor juga kalau STNK telat 50 ribu Pak Apalagi kalau ketangkap lebih banyak Kita lanjutkan Itu tadi kalau telat Nah kemudian eh, Selain BPJS sebenarnya ini sedikit tambahan eh, Pada panitia saya mohon izin Sebenarnya selain BPJS Itu ada juga jaminan kesehatan daerah. Kalau Sleman itu JPKM Sleman, kalau kota namanya Jam Kesda Sleman, Jam Kesda Bantul, tiap kabupaten punya Jam Kesda. Ke kepesertaannya pun sama. Ada yang dibayari oleh pemerintah daerah, ada yang mandiri. Contohnya Kabupaten Sleman. Itu Kabupaten Sleman JPKN Sleman itu kepesertaannya dengan cara mendaftar dan membayar iuran 125.000 atau 130.000 per tahun. Satu tahun membayar 130.000 kurang lebih sekitar itu dan layanannya sama persis plek dengan BPJS. Itu kalau Sleman. Kalau kota asal punya KTP Kota Madia bisa menggunakan kartu jam kerja kota, tapi harus datang ke eh, pemerintah Kota Yogyakarta ada badan pelaksana jaminan kesehatan daerah. Tidak perlu daftar, cukup dengan KTP saja. Nah, ini mungkin yang belum banyak diketahui. Kalaupun tidak bisa dengan dua ini ada lagi jaminan kesehatan provinsi. Jaminan kesehatan provinsi ini anggaran satu tahunnya itu 80 miliar. Tapi yang terpakai sebenarnya hanya separuhnya 40 miliar. Kali alhamdulillah banyak yang sehat. Kemudian semuanya itu sama sistemnya. Sistemnya dengan sistem BPJS, kita katakan sistem BPJS. Kalau bahasa kesehatannya sistem uh, rujukan dan sistem pembiayaannya dengan inasi bijis, sistem pembiayaan plafon. Nah, manfaat dari peserta BPJS ini adalah kalau dia berobat itu gratis, gratis. Rawat jalan maupun rawat inap tidak boleh membayar rumah sakit seandainya menarik bayaran dari peserta itu mendapatkan peringatan e, sanksi bahkan sampai diputus kerjasamanya. Ada salah satu rumah sakit di Jogja ini diputus kerjasamanya oleh karena banyak menarik e, uang dari peserta BPJS yang harusnya tidak boleh iur biaya. Nah, kapan bisa digunakan atau bagaimana caranya menggunakannya? Kalau kita sakit, seandainya ini, ini makanya ini namanya eh, kesehatan, asuransi kesehatan itu kan secara umum biasanya Pak Bapak ini ini mungkin nanti Ustaz Irwandi yang bisa membahas kalau asuransi kesehatan selalu bahkan saya pun yang dokter selalu ditawani dok ini dokter ini uh, umurnya emang masih muda. Nah kan saya dokter bedah. Jadi kalau bedah ini umur 30, 40, 50 mungkin masih kuat dok. Tapi kalau 50 lebih itu sudah sudah tremor. Ini tidak ada jaminan dokter bisa bedah lagi. Nah kami akan menjamin dokter. Nah ini bahasanya asuransi kesehatan. Sampai mana lagi ini tadi? Oh ya, kalau sakit, kalau sakitnya itu darurat, emergensi, misal contohnya emergensi itu patah tulang. Lah ini saya contohkan bagian saya lagi nih. Kalau patah tulang, tapi patah tulang yang bisa pakai BPJS itu patah tulang yang bukan kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan lalu lintas harus jasa raharja kecuali jasa raharja tidak bisa mengcover baru di cover oleh BPJS dengan syarat surat dari kepolisian bahwa ini kecelakaan tunggal tetap surat dari kepolisian mau ke BPJS mau ke jasa raharja kuncinya surat BAP dari kepolisian nah misal jatuhnya di rumah kalau di rumah ini masih bisa di cover oleh BPJS. Maka langsung ke UGD di rumah sakit manapun. Di Jogja ini hampir semua rumah sakit kerjasama dengan BPJS. Hampir semua rumah sakit. Kalau klinik sedikit saja yang bekerjasama, tapi rumah sakit hampir semuanya kerjasama. Akan tetapi kalau sakitnya bukan gawat darurat, maka harus ke dokter keluarga puskesmas atau klinik keluarga untuk mendapatkan rujukan seandainya memang perlu dirujuk. Kalau tidak perlu ya cukup di uh, penerima atau pemberi layanan kesehatan primer yang pertama. Nah, dokter keluarga atau puskesmas ini kalau yang PBI yang pertama tadi sudah ditentukan di puskesmas. Tapi kalau yang mandiri, yang askes dan yang lain-lain itu bisa memilih misalkan saya rumah saya di Nogotirto. Kebetulan di sana ada dokter keluarga, maka saya memilih dokter keluarga yang dekat rumah saya. Baru dirujuk ke karena Sleman, dokter keluarga tersebut hanya bisa merujuk ke yang wilayah Sleman, tidak bisa merujuk ke wilayah Kota Madia. Kalau mau ke Sarjito, tidak bisa langsung dari dokter keluarga ke Sarjito, harus dari rumah sakit daerah atau dari rumah sakit tipe B yang di bawah Sarjito Asri misalnya PKU Bethesda maupun Panti Rape tidak bisa langsung ke Sarjito kecuali satu kilometer sekitar Sarjito itu khusus itu khususon itu khusus saja secara umum tidak bisa nah Uh, peserta kalau seandainya mondok maka mondok sesuai kelasnya tidak boleh membayar ya boleh iur biaya rumah sakit akan uh, dikenai sanksi. Tapi boleh membayar kalau naik kelas. Kalau naik kelas, misalkan jatah kita kelas 2, naik kelas kelas 1, maka selisih kelas 1 dan kelas 2 kita yang membayar iur biaya. Atau naik VIP iur biaya. Tapi kalau di kelas yang kita kepesertaannya di situ, maka tidak boleh e, membayar. Walaupun itu operasi, walaupun itu nusau e, eh, cuci darah. Cuci darah seminggu dua kali, yang sekali cuci darah itu tujuh ratus, delapan ratus ribu, sekian bulan, sekian tahun semuanya gratis. Walaupun operasi tulang misalkan habis 10 juta misalkan, gratis semuanya kalau sesuai kelasnya. Atau operasi usus buntu nih dokter Adi Sihono ini. Usus buntu sakit. Misal habis 7 juta, ini tidak tidak bayar sama sekali asal sesuai kelas. Jadi mungkin itu sebagai e, eh, mukadimah tentang e, eh, BPJS. E, eh, harapan saya nanti bisa diperdalam dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf atas Eh, segala kekurangan. Eh, semoga bisa kita eh, lanjutkan dengan sesi dialog. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum khairan pada Dr. Muhammad Arifuddin spesialis ortopedi. langsung berlanjut ke pemateri berikutnya yaitu Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Kami persilakan. 20 menit Kebanyakan ya 13 Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik An nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعده kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair kepada Ustaz. Kepada dokter siapa tadi? Muhammad Arifuddin yang memberikan beberapa deskripsi tentang penjelasan BPJS. Eh, sebelum ini juga pernah setahun yang lalu kalau tidak salah dengan Bapak Dr. Budi. Dr. Budi beliau adalah direktur Eh, salah seorang direktur BPJS bagian kepesertaan waktu itu dia ingin saya menjelaskan kepadanya karena dia sedang membawa eh, apa namanya draft hukum BPJS yang untuk diterangkan oleh presiden maka beliau menginginkan masukan-masukan masukan dari saya adalah haram <laughs> masukan namanya itu Lalu dia mengatakan Ustaz bagaimana Kalau jadikan Betul Jadikan tidak haram Gampang Hah? Bukan hilangkan Jangan pungut bayaran dari warga Hah? Dari warga negara dengan pungut bayaran Maka halal BPJS tadi Berarti ini murni bantuan dari negara Ya Artinya ini murni tabarru sumbangan dari negara. Artinya Anda sakit tidak ada BPJS BPJS. Tadi aja kan kata dokter-dokter Marifudin walaupun sudah bayar tapi kemudian Anda hentikan iuran, Nah, setelah 4 bulan terputus, setelah 4 bulan baru sakit. Bulan pertama bayar banyak 5 tahun udah bayar, nggak sakit sakit. Ah, nggak sakit sakit. Anda rugi atau untung? Jawab, rugi atau untung? Rugi bagaimana Anda tidak sakit? Rugi namanya tidak sakit. Rugi uang Anda hilang, gitu kan ya? Andai Anda baru ikut bas sekali, langsung sakit berat di cover oleh BPJS. Anda untung atau rugi? Untung sakit ya, akhi. Innalillah. Ya dari <laughs> Ya daripada sakit tidak ada yang mengcover lebih parah lagi Ustaz. Eh, ada yang mengcover Anda, tenang. Ada yang menjamin Anda. Siapa? Allah. Ini dikatakan oleh Ibrahim, "Fa idza maridtu fa huwa yashfini." Bila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Ibrahim adik PJS ini ada Nabi Ibrahim salam. Hah? Tidak ada. Dokter ada nggak di waktu itu? Wallahu alam dia tidak kerja BPJS dan dia dengan mantap mengatakan wa idza maridtu yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara wa idza maridtu fa huwa yashfin bila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan gimana Hah? maka aneh ini memang kalau Anda sakit Anda untung tidak sakit Anda rugi eh, maka ini memang begini cara berpikirnya asuransi. Cara berpikirnya asuransi memang seperti ini. Oleh karena itu, keberadaan asuransi dengan segala bentuknya semenjak ada dalam dunia ini, ya, semenjak dikenal oleh manusia yang bermula dari asuransi kebakaran, ha? Ah, kemudian asuransi apa lagi? Kesehatan, kemudian asuransi uh, eh, Selesai apa lagi? Mobil, hah? Kendaraan, apa lagi? Ru rumah, ya rumah. Selesai apa lagi? Hutang pun asuransinya atau tidak? Ada ya, sih. Ada hutang harus kan. Agar ketika Anda mati maka asuransi membayarkan hutangnya. Nah, kaki juga asuransikan atau tidak? Iya, kaki siapa? Kaki siapa? pemain sepak bola. Semua diasuransikan. Nyawanya pun diasuransikan atau tidak? Iya, asuransi kematian. Semuanya diasuransikan ya. Maka kapan dia untung? Bila dia mati. <coughs> kan begitu kan? Dapat uang kalau mati dapat uang dia. Bukan dia ustaz tapi ahli bahasa keluarga. Ah, iya betul alhamdulillah. Tapi kalau kakinya patah dapat asuransi kecelakaan kan ya? Untung dia kalau kakinya patah begitu? Oh enggak dapat uang dia. Kalau tidak patah uang hilang. Ya tidak? begini cara berpikir asuransi. Ya. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Kalau tidak dipungut biaya dari warga negara, ya, ini murni bantuan dari negara dan boleh. Boleh. Pertanyaannya, mungkinkah negara kita menerapkan asuransi tanpa ada dipungut bayaran dari warganya? Hah? Siapa yang bisa jawab? Mungkin tidak mungkin gak ada masalah. Anda bilang mungkin bagus, tidak mungkin tidak bagus. Jelas. Tetapi dampak hukumnya selalu mungkinnya pasti mungkin. Hmm? Di Arab Saudi semua biaya kesehatan untuk warga negara mereka gratis. Mau apa? Mau melahirkan gratis. Mau apa lagi? Coba. Patah kaki ortopedi gratis. Apa lagi? Patah leher sambung lagi. Benar ada yang makanya kegergaji lehernya ada. Ada <laughs> yang baca di Taif waktu itu dia menggergaji pakai singso itu mesin gergaji kayu ke lehernya pergi. Hah? Lepas tengah dan dijahit lagi. Tapi nggak lama rumah mati juga. Tapi gratis yang penting. Mati bawa utang lagi. Kalau melahirkan ya, melahirkan gratis. Itu sampai orang asing. Orang asing dari Saudi rumah sakit pemerintah melahirkan gratis. Kalau rumah sakit swasta bayarannya dulu singa saya 4.500 real kalau normal. Kali tiga, hah? sekitar 14, ya 14 ya, juta setengah ya. Ada 13 juta 500 itu kalau normal biaya melahirkan. Di sini biaya melahirkan berapa? Ada yang gratis kan ya? Nggak ada yang gratis nggak ada. Oh, di sana gratis dan diberikan eh, eh, pampers diberikan apa pers dia bikin baju senang mereka orang punya anak <laughs> nggak tahu di Indonesia <laughs> anak kuliah gratis semuanya gratis Mungkin anda mengatakan Ustaz, mereka negaranya kaya, gitu kali ya. Hah? Minyaknya banyak, Hah? Saya katakan ini akhi, negara Anda jauh lebih kaya daripada negara mereka. Mereka punya minyak, iya betul, tapi hanya di dalam bumi saja, di bawah saja. Kalau Anda di bawah juga ada minyak kan ya? Di atas juga ada minyak, kelapa sawit. Di muka orang pun berminyak. Subhanallah minyaknya banyak banget. Lebih kaya Anda daripada mereka. Tetapi bagaimana cara mengelola sebuah negara dengan bersih ini penting. Sumber negara, daya alam pas Anda lihat secara garis besar secara umum dan negara-negara kaum muslimin sumber daya alam diberikan oleh Allah cukup untuk kaum muslimin banyak. Ya. Ala kulli hal tinggal berapa menit 20 menit. Saya. Ala kulli hal, maka asuransi semenjak kemunculan asuransi ini nah, telah diharamkan oleh para ulama. Asuransi yang pertama dikenal oleh kaum muslimin, ya, ini ada saya bahas secara umum di buku Harta Haram ala Kontemporer, itu ulama yang pertama mengatakan adalah Ibnu Amidin, ulama dari Suriah bermazhab Hanafi. Ya. Di waktu itu terjadi perniagaan perdagangan antara kaum muslimin di Timur Tengah, Suriah, Damaskus dan sekitarnya Turki dengan negara kafir yang dekat di sana yaitu Italia. Hah? Maka ada di waktu itu dinamakan dengan saukaroh. Saukaroh. Apa namanya? Apa namanya? Saukaroh. Apa artinya? Artinya wallahu alam. Ya, artinya asuransi. Kan saya tanya kita berbicara tentang, tentang asuransi. Artinya asuransi. Bagaimana bentuk saukaroh ini di waktu itu? Di waktu itu, pedagang muslim yang ingin membawa barangnya ke negara kafir yang melewati laut apa di sana itu? Hah? Laut Tengah? Hah? Ya Laut Tengah kan ya? Iya. Mediterania apa Medi? Eh, ya Laut Tengah kan? Hah? Iya basarnya Al-Bahrul Asad Kalau bahasa Indonesia ber Laut Tengah Itu Perwakilan Sebagian perwakilan perusahaan Di orang-orang kafir mereka memiliki kantor cabang di negara muslim Bayar saukaroh Bayar sejumlah uang Nanti sampai di negara kafir Semua resiko dia nanggung Karena dahulu perjalanan dengan menaiki kapal laut resiko tinggi Bila tenggelam maka pada waktu tenggelam dia mendapatkan ganti uang ah, ganti uang tersebut ganti dari ganti uang dari barang-barang yang hilang tadi dan berlebih gantinya daripada nilainya ya begitu kan ya Hah? anda naik kirim barang atau naik kendaraan umum hmm? ada kan dibayar asuransi ini ada nggak biaya asuransi? Ada atau tidak? Ada. Percaya atau tidak, Anda sadar atau tidak. Setiap Anda membayar tiket pesawat, kapal laut, huh? angkutan darat, itu ada nilai jas asuransi jasa harjanya. Paling untuk pesawat katanya sekitar 10 ribu, Allah alam. Ada saya ada penelitian yang diberikan ke saya sekitar segitu sepuluh ribu tiket pesawat tiket pesawat sejuta anda bayar 10 ribu asuransi jasa ini mesti selain asuransi yang ingin anda tambahkan lagi ya kalau pesawat tidak jatuh uang anda hilang atau kembali hilang rugi kan ya rugi sepuluh ribu sekali naik sekali tiket dua tiket dua puluh ribu 100 kali anda terbang ah berapa anda rugi satu juta teh satu juta anda rugi. Pada waktu ke-99 terbang, jatuh pesawat. Semuanya mati kecuali anda. Kaki anda pun patah, tangan patah. Berapa dapat uang? Berapa? Sampai 100 juta. Kalau cacat seumur hidup, masa nggak sampai? Pesawat ini pesawat. Atau dapat uang 100 juta. Tadi baru keluar uang 10 juta, dapat uang 100. Ini untung atau rugi? <laughs> Ya akhi, gimana anda bilang untung kaki patah, tangan patah, tinggal leher doang yang lurus. Untung bagaimana? <laughs> Ya untung Ustaz, yang lainnya mati. Saya masih <laughs> ada lehernya. Hah? Daripada nggak dapat uang, ini kan dapat uang. Baik, sama dengan yang tadi. Kemudian kemudian Ibnu Abidin mengatakan ketika ditanyakan tentang asuransi barang tadi, beliau mengatakan hala ilzamu ma lam yaltazim ini tidak halal karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak harus ditanggung oleh badan asuransi tadi. Jelas sampai di sini. Dia mengandung unsur dan fatwa kedua dari rabiul Alam Islami dan fatwa dari OKI divisi fikih OKI dan divisi fikih lembaga rabiul Alam Islami tadi lama sudah fatwa tahun 1981 82 mereka kan fatwakan bahwasanya asuransi dengan seluruh bentuknya adalah haram. Dari mana sisi haram? Siapa bisa jawab? Ada hadiah panitia nggak ada? Ada hadiah? Tidak ada hadiah. Baik. Saya bisa jawab tidak ada hadiah. Silakan. Dari mana Anda mengetahui bahwa ini haram? Hah? Tidak pastinya tidak pasti itu haram. Hah? Anda udah nikah atau belum? Jawab. Kapan Anda nikah? Tidak pasti juga. Eh, haram berarti. Cari sekarang, lepas tidak haram, cari sekarang. Pastikan kapan Anda menikah agar tidak haram. Siap? <laughs> siap sih siap Ustaz. <laughs> siap ya akhi. Bismillah. Bismillah. Ya, betul, ini gharar, tapi bukan tidak pasti artinya bahasa bahasa fikihnya gharar. Dan Rasulullah melarang nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan usul gharar. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Kapan Anda dapat uang jelas? Ini kapan Anda dapat ganti ruginya jelas? Jelas enggak? Tidak jelas. Karena dikaitkan dia dengan kecelakaan. Kalau ini dikaitkan dengan sakit. Kapan Anda sakit jelas? Tidak jelas. Maka ini tidak boleh dalam Islam jual beli tukar menukar uang dengan tidak jelas. Satu, Yang kedua, kenapa dia diharamkan? Judi. Zuhraf sama dengan judi tadi. Judi betul. Anda bayar sudah lima tahun Anda bayar preminya. Hah? Selama itu tidak sakit, tidak mati, tidak ini. Hilang uang Anda? Hilang. Kalau Anda sakit, terkadang lebih besar daripada uang yang Anda bayar. Ya kan? Nah, ini kan tidak jelas judi juga namanya. Untung-untungan. Kalau sakit untung. Kalau tidak sakit rugi. Apalagi termasuk juga riba. Siapa yang bisa menjelaskan riba dari mana? Siapa yang bisa menjelaskan riba dari mana? Nanti ada hadiah dari panitia. Ada nggak hadiah? Ah, tidak ada. Tidak ada hadiah ternyata. Bismillah. Ah, Bismillah. Siapa bisa menjelaskan? Fadl. Riba dari mana? Satu Telat bayar Didenda hey. Eh, begitu di BPJS begitu Iya, iya. Semangat bang, <laughs> Iya Iya ini riba Syekh Bukankah riba janji seperti itu Anzirni azidka Telat yang bayar hutangnya Tanggung jawab kewajibannya Maka Beri saya masa tangguh, saya tambah. Itu dengan ikhlas dia mengatakan itu orang jahiliyah. Riba baju seperti itu. Dia beli barang atau minjam uang, terlambat mengangsur bayar kewajibannya. Ah, maka dia harus membayar kewajiban ditambah dengan bunga pertambahan atau ribanya. Ini riba jahiliyah. Anzirni azidka. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, akan ku tambah jumlah hutangku. Dan ini ada di BPJS. Iya kan? Maka di waktu pertemuan dengan Bapak Direktur Dr. Budi tadi, eh, Direktur BPJS Fikir Persentaan, saya katakan tolonglah ajukan buang yang ini, ini murni judi dan murni riba, riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh akan ku tambah. Jadi jahiliyah dan dulu sampai sekarang itu. Satu riba. Riba yang kedua saya bisa menjelaskan. Saya yang kedua saya bisa menjelaskan Hah? Riba namanya itu. Bayar dengan nominal tertentu, kemungkinan dapat lebih besar. Riba namanya ini. Dapat ganti, ganti riba namanya. Anggap iya ya, anggap iya. <laughs> Makanya nggak ada dia. <laughs> Riba fadol ini tukar menukar selain tadi riba nasiah bayar tidak tunai riba jahiliyah juga ada riba fadol. Riba kelebihan. Anda bayar uang dalam jumlah sekian. Hah? Ketika sakit Anda dikasih uang dalam jumlah lebih besar. Ketika cacat diberikan jumlah uang lebih besar. Ya atau tidak? Syarat menukar uang dengan uang ini apa Syekh? Tadi ah, ya, apa Sinan ini bukan? Oh, bukan, bukan. 100 nasihat ulama dari tadabbur Al-Qur'an. Masyaallah. Bisa kecil-kecil saya kalau tadi Yasin. <laughs> iya kan bisa kecil-kecil Yasinan ya. ya? Riba yang kedua, dia bayar uang umpamanya selama sekian waktu sudah bernilai satu juta. Nah, ketika sakit mendapatkan ganti rugi uangnya sebanyak 5 juta. 1 juta harus kembali berapa? 1 juta. Ini kembali 5 juta. Berarti berapa tambahannya? 4 juta. Ini riba atau tidak? Riba. Riba fadl. Riba nasiah tidak tunai juga dan riba fadl. Termasuk riba dan termasuk judi. Tahukah Anda, satu saja dari dua ini cukup untuk mengharamkan sebuah transaksi ini. Apalagi di sini bertemu dua mengandung riba, mengandung judi. Eh, jadi bagaimana? Kita tolak program pemerintah ini? Ustaz, Pak Dokter kita tolak? Allah Akbar. <laughs> ya, bukan begitu cara nolaknya. Dengan Dokter Widi itu saya sampaikan kepada dia, tolong Pak Budi sampaikan. Ya, kalau umat Islam meminta, bisa. Ini kan muslim terbesar di dunia. Masa anda begitu doang gak bisa? Hah? Masa nggak bisa ya? minta ini jadi syariah jadi bebas riba saja dan judi tidak bisa. Apalagi minta undang-undang jadi syariah semuanya. Bisa atau tidak? Berani atau tidak? Intinya berani atau tidak Anda? Hah? Berani atau tidak masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang dokter tanggung jawabnya lebih berat. Kita hanya menyampaikan saja. Tanggungnya dia. Karena dia mengusung ini, akhir ini bentuknya. Ya. Gampang kalau ini jadikan boleh. Agar ah, dijadikan boleh, waktu saya usulkan kepada dokter Budi ini, buang denda keterlambatan. Anzirni azidka, ya, dia selama setahun ikut, tidak sakit-sakit, malas bayar lagi dia kan? Hah? Ini yang bukan yang dari perusahaan, perusahaan langsung dipotong kan ya PNS, karyawan langsung dipotong. Kalau yang perorangan sendiri gitu kan ya, kan gitu. langsung dari gajinya kan. Tapi kan dipot dari masukin bagian dari gajinya. Beda dengan askes. Beda dengan askes. Ya. Askes. Ya, tapi setahu saya juga dipotong dari gaji. iya, harusnya kan bagian dari gaji ini. Tapi nggak masukin ke gaji langsung disalurkan kemari, ya kan? Iya, betul. ya, sih, Pak Dokter Anda. Bukan dipotong dari gaji juga? Siapa itu orangnya? Miskin, bagian miskin. Eh, Kalau gitu enak bagian miskin ya dibayarkan pemerintah. <laughs> Apa batasan miskin ya Dapat surat bagian miskin? Ini setahu saya tetap bayar tapi dengan nilai yang kecil sekali. Oh gitu. Pak Blaster Budi bilang waktu itu ada berbeda berbeda dengan berapa kewajiban preminya tergantung dari pemasukan orang. memang. Sama sekali tidak bayar dan boleh tarik juga. Dari gajinya enggak juga. Alhamdulillah. Berharaplah anda jadi fakir miskin hingga halal ini. Sebentar, 86% negara bayarin. 86 juta. Eh, 66,7 juta. Juta. Ini mereka tidak bayar sama sekali. Kenapa? Karena mereka fakir miskin. Masa banyak banget orang makin miskin Indonesia 86 juta? Sebenarnya lebih banyak. Tapi kemampuan negara hanya 86,7. Eh, terima kasih atas masukan ini. Mungkin bisa mengubah hukumnya. Ini dari mana yang terdapatkan sumbernya? Sumbernya dari mana, Pak Arif? Ada di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004. Baik. Yang 86 juta orangnya siapa saja? Kita termasuk nggak nih? Kau cuma ngomong dong? yang dapat yang berdasarkan survei badan apa ya, survei itu badan kemiskinan apa pak? <laughs> bukan kan yang mensurvei itu biasanya apa sensus ah jadi itu sensus nasional dari sensus kan semua di sensus data dari gaji semua 86,7 ini dibayar oleh pemerintah karena kemampuan pemerintah segitu Nah tahun ini mau dinaikkan lagi 1 juta Jadi 87, sekian Harapannya dengan kenaikan BBM mau ditambah lagi Sat. Itu warga negara yang tidak iur biaya Sama sekali tidak ditarik biaya Sama sekali Nol Nol eh. Bagi mereka halal, semoga anda termasuk di kalangan 86 juta Alhamdulillah ada yang halal juga Ada yang halal ya, ya. Ya, berharaplah berdoa kepada ya Allah semoga saya termasuk 86 juta ini. Nah, ada ringan, kan itu kan agak halal. <laughs> Apa boleh buat? Berarti tinggal di kan 250 juta warga negara Indonesia ya, tinggal ah 190 juta 180 juta yang haram antum. 170 juta yang haram antum berarti ya. Ringan sedikit lah. Tadi kan berkurang 86 juta. <laughs> Ringan sedikit. Ya, ah, dipotong gaji, ya. saya <clears throat> Ini saya baru dapat informasi, terima kasih. Pak Arifuddin kalau ada 86 juta yang diberikan oleh negara ya yang TNI Polri kemudian juga pegawai negeri ini kan diberikan oleh negara iya, ya, ya. dan dari gaji mereka kan makanya eh, terminologi dibayarkan oleh negara atau gaji ini gimana Ustaz artinya kalau ini gaji... kalau dia tidak ikut itu penuh kan gajinya tidak berkurang anak-anak anak-anak Ibu-ibu tolong anak-anak dipegang di tangga. Belum dijamin itu. Nanti nggak belum dapat BPJS kasihan. Tapi ada dokter tulang nggak apa-apa. <laughs> Nggak harus operasi yang dikit bisa. Ala kulihal, <clears throat> ya. Kalau dia tetapi setahu saya dia dibayarkan oleh negara tapi bagian dari gajinya. Uh, harusnya masuk gaji, tetapi iya. karena untuk ini maka tidak masuk gaji, begitu bukan? Saya mencoba mencari slip. Saya sudah menanyakan sebelum uh, sebelum acara ini. Saya nyoba nanya, Zat. Uh, eh, dan orang tua saya PNS, kemudian ada saudara-saudara PNS, kerabat saya yang PNS. Saya tanya, adakah potongan di situ tulisannya BPJS atau ASKES? E Tidak ada Ustaz. Mungkin bisa Kalau di... ASKES e ada. Saya pernah bertemu dengan diundang oleh ASKES e pusat untuk membicarakan tentang hukum ASKES di waktu itu sekitar dua tahun yang lalu waktu saya baru pulang dari Arab Saudi dia membicarakan tentang tersebut dan ada dipotong pegawai negeri sekian dari gajinya sekitar 0,6 atau 9 persen 0,6 persen sekian kalau sekarang kan kalau BPJS Eh, bukan potongan persenan, tapi langsung potongan sesuai golongan dia. Tapi potongan itu memang tidak ada di slip. Insya begitu. Tidak ada di slip, tapi tidak harusnya ada. ada kan. Artinya maksudnya ini kan gaji dia sekian, tapi karena sebagai PBJS ini tidak dimasukkan ke gaji, dialihkan ke PBJS begitu kan? Jadi gini saat uh, eh, Afwan ini biar agak tafsir Ustaz. Jadi kas negara, misal saya PNS di uh, Jogja. Ini biar yang PNS-PNS juga lebih tenang, Ustaz. Lebih tenang mereka tidurnya. Ya? Iya, Ustaz. Yang susah bangunnya, Ustaz. Jadi kas negara itu kalau untuk gaji itu turun ke dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini ke pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, dana alokasi umum ini kemudian turun ke rekening. Sebenarnya dia tercampur dengan banyak. Kemudian salah satunya gaji. Dana kas negara ke provinsi salah satunya isinya gaji. Nah, kalau BPJS ini kas negara langsung ke BPJS, bukan lewat Tidak dana lewat, alokasi umum. Eh, bukan turun ke peserta kemudian dipotong, akan tetapi dari kas negara langsung ke Artinya badan kalau penyelenggara. tidak disalurkan ke BPJS, Anda tidak ada BPJS, ini masuk nggak ke, ke, ke gaji pegawai? Ya tidak pernah ada. Sejak dahulu selalu turunnya ke Askes atau ke BPJS. Iya pertanyaan saya, kalau tidak ada Askes, tidak ada BPJS, masuk ke rekening pegawai atau tidak? Ini hak pegawai kan? Itu tidak pernah terjadi saat. Jadi semua pegawai negeri itu selalu as askes kalau zaman dahulu. Kalau sekarang semua PNS selalu BPJS. Jadi tidak ada uh, pegawai negeri yang bukan peserta akses tidak ada. Iya tidak ada karena dipaksa dia. Karena langsung dalam akadnya langsung masuk seperti itu tidak bisa diberikan pilihan. Ala kulli hal ini mungkin temuan baru nanti insya Allah setelah tahu ada perubahan ya kalau di, di sebagian negara ya, seperti di Arab Saudi, asal anda warga negara ah, melahirkan mau lima eh, lima enggak boleh empat lima boleh ya. istri yang keempat kembar anaknya sekali melahirkan lima ah, anak gratis dan tidak dipotong dari gaji rumah sakit mendapatkan biaya ganti melahirkan dari mana Ustaz? dari Allah tidak begitu Ustaz Enggak, uh, di Arab Saudi bukan Indonesia. Iya, betul. Di Arab Saudi hmm. semua adik saya dulu kan satu universitas dengan Ustaz. Ya. Uh, dua-duanya melahirkan di Riyadh juga dan ya. dua-duanya gratis. Ya. Kelas 1 sesuai dengan sesuai dengan golongan S3 waktu itu kan. Eh, itu belakangan, melahirkan. belakangan ada perubahan. Oh iya. Tapi tadi antum datang sudah ada berubah. Oh gitu. Ya, ya. Itu dua-duanya melahirkan di Riyadh dan sesuai dengan kelasnya. Kalau dia mahasiswa e, asing kelas 1. Nah, rumah sakit itu dia akan mengklaimkan ke pemerintah, Sir. Kan ini warga negara asing. Dari mana rumah sakit mendapatkan ganti untuk warga negara asing? Dia nanti mengklaim ke pemerintah Saudi, kerajaan Saudi, Sir. Sudah kan diberikan negara berarti. Ya sama tadi juga dibayarkan negara yang askes tadi. Ya, yang tapi pemerintah. itu untuk yang warga tadi. Kemudian ada yang harus bayar. Kan enggak untuk yang ini, ya. untuk di Indonesia yang BPJS ini ada yang harus bayar kan? Kalau dia bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta, nah, itu orang yang biasa. ketiga tadi tadi yang ketiga. Yang ketiga dia bayar kan? Harus bayar. Ya. Kalau yang ini kan dibayarkan oleh negara atau perusahaannya. Nah, perusahaannya betul. Iya, wajib perusahaannya membayar kalau tidak dicabut surat izin usahanya. Iya. Ya, dicabut surat izin usahanya. Dan ini adalah hak dari karyawan tersebut. Harusnya bagian dari haknya dia, tapi kalau dipotong tidak. Kan dipotong langsung tidak diserahkan kepada dia. Ya, maksudnya kan haknya dia kan. Harusnya ini dalam logikanya, kalau tidak ada BPJS, tidak ada rumah eh, yang seperti ini, dia dapat penuh kan? Kan dia. Kalau untuk yang pegawai negeri dan swasta tadi. Pegawai negeri dan TNI Polri, Ustaz. Ya, swasta kalau swasta kan dibayarkan oleh perusahaannya. Swasta lagi, Ustaz. Swasta kalau kan yang, dibayarkan perusahaan atau bukan? Kalau swasta itu dibayarkan oleh perusahaannya. 5% dari gaji itu atau 5% dari gaji, 1% oleh peserta dan 4% oleh perusahaan. 5% gaji. 5% gaji, 1% persen perusahaan. Per, uh, peserta. Peserta. 4% perusahaan. 4% perusahaan, 10% jadinya. Ya, termasuk saya <clears throat> PKU Jogja itu Dinas Tenaga Kerja sudah manggil kita. Kalau tahun depan tidak mempunyai uh, karyawan ya. Anda tidak ikut BPJS, maka izin Anda tidak keluar. Gitu. Iya kan anda ya. Iya saat dipaksa untuk bikin riba kan ya. Iya gimana ini saat ini? Gimana ya Pak? Gimana? Ya. Angkat apa ini kita? <laughs> Angkat apa? <laughs> Dan yang lebih anu lagi saat. dari Perpres tahun 2009 itu di tahun 2019 semua warga negara wajib, wajib ya. Kalau tidak, maka ngurus SIM, ngurus SIM KTP, kas, paspor dan lain sebagainya ya. tidak bisa. Ya. Bagaimana ini? Nah, itu Ustaz. Ini <laughs> Daripada Anda tidak punya paspor, tidak punya SIM, tidak punya KTP, bisa hidup? Bisa? Alhamdulillah kalau bisa. Ya, Alhamdulillah kalau bisa, tapi tidak semua orang bisa. Anda duduk pedalaman Irian Jaya mungkin bisa. Hah? Tapi kalau hidup seperti sekarang di sini tidak bisa. Darurat bisa? Tidak bisa. Maka ini darurat. Kalau darurat Anda berdosa atau tidak? Anda dipaksa apalagi? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hati tenangnya. Dia tahu bahwa ini adalah ada tadi ribanya. Hah? Gharornya memang sudah berbeda. Hanya ada unsur ribanya. Gharornya karena dikelola tidak ada untung rugi judinya sudah tidak ada di sini. Berbeda dengan asuransi kesehatan yang lain. Karena ini keuntungannya diambil oleh negara. Menjadi milik negara. Kekurangan Anda bayar premi umpamanya sakit lebih, banyak klaim mamanya maka negara mengambilnya dari APBN. Hah? mengambil dari APBN. Maka unsur ghararnya sudah bisa dimaafkan. Ya. Karena gharar untuk kemaslahatan dibolehkan. Goror untuk kemaslahatan dibolehkan lihat dalam buku saya buku atar maupun kontemporer. Hanya tinggal ribanya denda keterlambatan tadi. Makanya saya usulkan kepada Pak Dokter Budi itu, tolong ini BPJS jauh lebih baik, lebih sesuai syar'i dibandingkan dengan askes atau asuransi lainnya. Hanya tinggal dibuang denda keterlambatan. Lalu dia beralasan, Ustadz, denda keterlambatan ini ini tujuannya untuk membuat orang jera. Hah? Membuat orang jera. Kata siapa jera? Kalau dia perkirakan dia akan mati, hah? maka adalah mati sebelum kena BPJS, saya nggak BPJS. Kalau ingin membuat orang jera, bukan begitu caranya. Sama juga dengan hutang list. Anda hutang beli motor tidak tunai. Hah? Terlambat dikenakan denda atau tidak? Nah, utang ke bank. Nah, terlambat dikenakan denda atau tidak? Nah, listrik terlambat dikenakan denda atau tidak? Kena denda juga. Air terlambat anda bayar kena denda juga. Air putus. Langsung putus. Satu tahun setelah satu tahun. Setelah satu tahun kan yang diputus. I satu tahun lima ribu. Tapi kalau 11 bulan udah bayar semuanya nggak diputuskan ya? Tapi bayar ditambah ribu per bulan ini. Ini riba atau tidak ini namanya? Ini riba jahiliyah. Nah, ini mumpung belum diterapkan ya BPJS, mesti bisa ditarik ulur permasalahannya. Kenapa tidak diusulkan oleh tim dokter Muslim Indonesia ada nggak ada? Ada Jadi apa nyala lagi? Silakan. Jadi memang banyak yang uh, warga negara yang sakit, misalkan mau rencana operasi bulan depan. Saya bulan ini daftar BPJS. Kemudian berlaku bulan depan saya operasi. Bulan depannya lagi sudah tidak pada membayar iuran bulan berikutnya Ustaz, pasca operasinya. Ya, alhamdulillah, Sudah sembuh dia ngapain bayar lagi? Alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian kalau kambuh lagi nanti gimana sebenarnya? Eh bayar lagi, nggak ah, mau iya. lagi dah. Uh, nanti ya kena dendanya lagi. Oh, dendanya lagi. Denda, ya. ya. Nunggu aja mati kali. <laughs> kena riba ya, akhi. <laughs> Cuman bila ini adalah dalam persyaratan kiki persertaan. Walaupun tidak terjadi, dia menyetujui ini. Walaupun dia tidak menyetujui, dan dipaksakan apa boleh buat daripada surat-surat penting tadi tidak dapat ya, maka ini bagi dia adalah bisa hampir bisa mendekati darurat walaupun belum sampai pada tahap darurat. Tapi kalau bisa akan susah kehidupannya. Ya, maksud saya yang tadi kalau usulan pemerintah masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Yaitu dia ditiadakan denda keterlambatan. Kan ribanya cuma satu, gharonya sudah bisa diatasi. Kalian itu kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum, orang masih ditolerir. Tetapi riba untuk masyarakat umum tidak ada tolerirnya. Bagaimana? Kan tadi tujuannya membuat denda keterlambatan tadi hanya untuk kedisiplinan orang bayar. Hah? Hanya untuk kedisiplinan orang bayar. Padahal dalam BPJS tadi, setahu saya, bulan pertama dia tidak bayar, setelah bayar satu tahun atau dua tahun. Belum diputuskan ya? Bulan pertama belum bayar dia udah ikut selama satu tahun. Tahun kedua, oh aduh saya kayaknya sakit-sakit daripada uang saya kurang nggak saya bayar. Hah? Tahun pertama nggak bayar, masih dapat pelayanan kan ini? Nggak bisa. Setahu saya tim 4 bulan ya, kata Pak dokter itu. Ada perubahan peraturan lagi? Ya. Alhamdulillah, setiap hari berubah nggak apa-apa salah. <laughs> Setiap waktu berubah. Kalau saya dapat informasi dari Pak Dokter Budi itu, dia direktur ikut peserta BPJS nasional. Kata beliau bulan pertama masih dapat pelayanan. Bulan kedua ada pelayanan. Bulan ketiga masih pelayanan, keempat sakit lagi tidak ada pelayanan. Kalau ingin bayar dulu dan bayar dulu tanggungan selama empat bulan ini biaya PBJS ditambah denda. Hah? Itu informasi saya dapatkan. Kenapa tidak kasih kabar kepada dia? Tujuan denda tadi kan bikin orang jerah, padahal ini riba. Kenapa langsung sekali dia tidak bayar diputus? Ketika dia ingin bikin baru lagi diberikan dan tidak ada denda, tapi biaya biaya pengul, apa keikutsertaan yang baru dengan pendaftaran baru lebih tinggi, tidak ada masalah. Tapi bukan denda namanya. Hah? Itu diantara solusinya. Mereka mengatakan solusinya begitu. Ya, solusinya sama riba semuanya. Kalau solusinya adalah denda keterlambatan untuk membuat orang agar menjadi jerah dan disiplin. Listrik, coba bayangkan. Listrik yang pasca bayar terlambat 15 hari diputus, dua bulan diputus, dua bulan diputus. Sebelum dibayarkan tagihan ditambah denda. Denda ini riba kan ya? Jerah nggak orang jadinya? Tidak. Kan tujuannya lebih orang jerah. Mana lebih jerah? Nggak bayar habis pulsanya mati. Jerah mana? Seperti pulsa listrik. Lebih jerah yang pulsa kan? Dan ini tidak riba. Kalian pulsa nggak riba langsung mati ya. Anda bayar. Baik. Maka fungsi tujuannya untuk membuat orang jerah tidak. Tidak. Wallah taala Jadi cobalah untuk tim dokter muslim Indonesia usulkan yang buang ribanya, Hah? buang ribanya sehingga menjadi boleh dan jadi betul-betul bermanfaat. Kalau bisa usulkan lagi jangan ditarik apapun dari warga. Bukankah negara Anda sudah kaya, Bukankah dalam undang-undang 45 dikatakan bahwa tanah, air, udara, apalagi? Hah? Tanah, bumi, air, apalagi? Udara, hah? Milik siapa? Warga negara apa negara? dokter nggak hafal undang-undang bahaya nih. Milik negara. Begitu kayanya dia, masih narik-narik lagi. Tinggal dijual kurang uangnya, naikin minyaknya dijual banyakkan minyaknya, bisa kan ya? Ada hal masya Allah, anak-anak demo situ. Tenang anak-anak. Nah, tenang, kita usahakan anda nggak bayar. Iya, kita <laughs> sudah begini masih tarik bayaran lagi. Belum lagi pajak. Belum lagi pajak. Banyak kalau ada pajak rumah, pajak bangunan, ada pajak apa lagi? penghasilan. Pajak penghasilan berapa persen? 10 persen kan ya? 10 persen dan terus bertingkat. Kalau Anda dapat uang satu miliar, pajaknya 100 juta kan ya? 10 persen 10 juta 100 juta atau bertambah nanti bisa 200 juta. Bisa 200 juta. Sedih atau tidak Anda? Kalau dipalak oleh preman paling dibayar 10 ribu lewat kan ya? Ini dipalak oleh negara sendiri. Berat saya <laughs> ada pengusaha besar. Ya udah bayarin panjangnya, jujur. Sakit hati rasanya Ustaz. Kita dapat uang satu miliar, terbayang macam-macam macam mau kawin lagi segala segala <laughs> macam mau dibeli. Ternyata di tangan dipotong pajak ini, potong ini, potong ini, tinggal lagi 900 juta. Itu yang resmi itu. lu lagi tidak resmi. Eh, ini negara preman kalau gitu semuanya tinggal tanah setoran saja. Sakit Anda bayar ini. Ah, bayar ini. Enggak sakit pun bayar. Kan artinya premi kan gitu kan ya. Sakit enggak sakit bayar kan ya? Iya ya Ustaz. Betul Pak Dokter. Sakit enggak sakit bayar Anda. Hah? Allah mustahil. Coba usulkan negara Indonesia kan kaya raya. Seperti yang saya katakan tadi minyaknya atas bawah samping kiri kanan. Kalau bisa BPJS kartu kesehatan tanpa detek apapun juga dari warga. Hmm? Tanpa detek apapun juga dari warga negara. Sehingga negara betul-betul melayani, betul-betul melayani setiap warganya dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lewat waktunya. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Iwan maupun akhwat yang hendak bertanya, silakan menuliskan di seri kertas dan menyerahkannya kepada moderator. Eh, pertanyaan Eh, BPJS bisa halal jika kita tidak membayar. Pertanyaan saya, jika saya dibayari oleh instansi di mana saya bekerja, apakah BPJS tersebut bisa halal? Catatan gaji saya tidak dipotong. Sudah kita jawab tadi. Kalau memang tidak dipotong dari gaji Anda, andai pun dipotong dan karena ini dipaksa Anda, boleh Anda memanfaatkan jasa BPJS tadi. Kalau memang betul dipotong, walaupun ternyata tidak dipotong, dibayarkan negara boleh ya hibah akadnya anda bukan tukar menukar uang bukan judi Hah? tapi negara yang bayarkan maka tidak ada tukar menukar uang di sini dan tidak ada perjudian di sini tidak sakit anda tidak hilang uang anda sakit anda juga tidak hilang uang anda malah ini bantuan dan ini bagus sekali kalau BPJS tadi tidak dipungut dari warga negara tetapi negara yang memberikan subsidi gratis untuk kesehatan. Ah? Tapi tidak dipotong gaji. Tidak dipotong gaji tidak masalah. Hadiah namanya boleh. Hadiah. Karena hadiah boleh mengandung gharar. Hadiah boleh mengandung gharar? Boleh. Ini buku itu siapa ini? Siapa yang bisa jawab? Gharar atau tidak? Kok tidak gharar? Gharar. Kan tidak jelas buat siapanya, ya kan? Tidak gharar. Walaupun tidak gharar tidak boleh sekarang belum boleh nanti jadi kalau dibayarkan instansi tanpa dipotong gaji berarti masuk eh, boleh. Hadiah. Masuk hadiah boleh walaupun ada ribanya pun boleh. Ya, ada pertanyaan dari seorang dokter Ustaz. Eh, dengan kapasitas sebagai seorang dokter, apakah boleh ikut program BPJS? Gimana sistem? Kurang jelas uh, eh, suara Jauhkan dikit suaranya. Ada pertanyaan dari seorang dokter, Ustaz. Uh, dengan kapasitas sebagai seorang dokter, apakah boleh ikut program BPJS di mana sistem yang berlaku untuk dokter tidak sama dengan yang berlaku untuk calon peserta BPJS? Yang berlaku di dokter adalah jika seorang dokter mendaftar mengikuti program BPJS, maka dia akan mempunyai cakupan peserta yang diminta diobati oleh dokter tersebut. Tiap pemeriksaan satu pasien klaimnya adalah sekitar 6.000 rupiah. Jika dokter tersebut mempunyai... Sebentar, saya yang bertanya dokternya mana dokternya? Laki perempuan ini dokternya? Eh. Saya, saya bantu. Bantu, bantu baca dan jelaskan Pak. Pak Urip. Jadi, uh, kalau saya dokter umum, saya dokter umum, Ustaz. Saya dokter uh, mau kerjasama dengan BPJS klinik punya klinik gitu maksudnya atau apa? Uh, dokter keluarga bisa, klinik, gitu klinik gitu maksudnya. Atau, ya? klinik pun bisa. Ah bisa klinik, dokter bisa keluarga itu dokter praktek di pribadi gitu ya. maksudnya. Baik. Kalau dia diterima kerjasama dengan BPJS tanda tangan, maka dia akan mendapatkan pasien 3000. Misalkan Kenapa langsung 3000 pasiennya? Banyak iya, banget. Minimal itu. Kalau nggak dapat 3000 diberikan jatah. Diberikan jatah 3000 rupiah ya, 3000 orang. 3000 orang. Dia diberi Kalau nggak sampai target Oh bukan, bukan gitu Sat. Jadi misal saya dokter, saya kerjasama di BPJS, BPJS bilang, Dokter Arif, peserta anda 3000 3000 yang ada di sini ini. Jatahnya 3000 Ya, ini peserta anda. Selagi 3000 terima. Gimana Sat? Selagi masih jumlah 3000 terima. Bisa 5000 bisa 6000 jumlahnya. Enggak maksud saya, Anda terima yang 3000 Tinggal dapat kapitasi mempunyai uang sekian. Iya. Kali 6000. Pada saat satu orang lagi nggak bisa lagi kan. Pulang pulang pulang. Gitu diusir pasiennya. Uh, eh, iya. Kalau dia PBI, kalau dia yang dibiayai oleh negara tidak boleh ditolak. Eh, walaupun lewat kapitasi tadi 3000 tadi. Di luar itu tetap harus diterima. Dari BPJS juga. Kalau dia yang ya kategori miskin tadi Kan ada tiga jenis tadi ada yang miskin dibayar pemerintah, PNS TNI Polri dan yang mandiri. Kalau dia yang miskin ini walaupun tidak masuk kapitasi kita, dia periksa ke kita tidak boleh ditolak. Kalau yang ini. Tapi nanti bayaran dari negara nggak bertambah? Tidak, tidak tambah. Semuanya ini dengan ada seribu miskin yang baru tambah tiga ribu tadi negara cuma bayar tiga ribu. Iya kan? BPJS bayar 3000. Iya, 3000 cuma dibayar BPJS. Iya. Artinya 1000 enggak bayar. Kalau 1000 Oh enggak. Iya. Kok enggak? Ah, 3000 itu mau mis digabungkan, saat Ada yang miskin, ada yang PNS, ada yang mandiri. Iya. Sekarang kan batas maksimal jumlah pasiennya 3000. Iya. Sudah terpenuhi 3000. Ah. Sekarang ini per bulan kan ya? Iya. Iya. Masih ada setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi masuk pasien 500 fakir miskin. Bukan, bukan, bukan jumlah pasien 3000 bukan, Ustaz. Anggota saya yang boleh terdaftar, yang boleh periksa ke saya 3000 orang ini. Misalnya gitu. Iya, iya. Ya, jadi di luar ini enggak boleh. Di luar ini enggak boleh. Walaupun mau mati dia. Oh, kalau mati iya. Silahkan. ya ah, Kalau darurat rumah sakit Ustaz, bukan ke saya. Ada ya. Ini dokter umum kok. Harusnya ke dia karena tetangganya dekat. Oh nggak masalah, nggak boleh ditolak tetap. Oh, iya. Tapi kalau dia batuk pilek, batuk pilek nih, uh, apa namanya flu berat, tetap mari Pak sini silakan duduk, tapi Bapak besok periksa ke sana. Oh iya teh. Karena bapak sebentar, sebentar. anggota dokter sana, bukan anggota saya. Oh begitu. Iya, bukan partai saya itu, partai sana. Kalau dokter umum begitu, Ustaz. Jadi ya, ya. kalau saya kerjasama dengan BPJS, anggota saya ya cuma ini aja. Iya, ya, ini anggota anda semuanya. Iya, lumayan nih potensi, lumayan nih. Tapi dokter tulang, semua patah tulang semua. Oh, ya, kalau kalau spesialis tidak begitu, Ustaz. Oh, Spesialis di rumah sakit. Dokter umum. Dokter, dokter khusus untuk yang dokter umum saja. Ya. Ya. Ya. Tapi kalau dia terima 3000, rugi kan dia? Bisa rugi, bisa untung kan? Kalau 3000 sakit semua buntung dia. Bukannya rugi. Iya. Rugi Baik, kan? Iya rugi. Rugi kan dokternya? Makanya dia harus Kalau yang daftar cuma tiga orang, untung kan dokternya? Oh, untung besar. Judi atau tidak namanya dokter? Enggak itu. Maka Tapi ini angkat tuh San. Ini dengan badan pemerintah ini gimana San? Memang sistem pemerintah begitu San. Iya, tapi kan sekarang judi namanya ini ketika orang banyak sakit rugi dia. Dapatnya segitu juga pasiennya banyak. Ketika tidak ada orang sakit cuma satu yang datang ke dia, maka ketika datang orang yang berobat, dokter langsung pasang, udah pas ini kita rugi tinggal pasang mata gitu. Tapi ada pulang kan, pulang pasiennya sehingga untung dia eh, nanti dia diputus kontrak tuh kalau ya tapi udah untung nggak apa-apa ya untung lah tapi dia saat 3000 anggotanya itu dia tidak cuman berkewajiban makanya dia supaya untung itu harus promosi kesehatan supaya uh, sikat gigi supaya uh, buang air kecil yang sehat supaya dia tidak sakit Ustaz. supaya tidak sakit iya tapi siapa yang bisa walaupun dokter yang begitu disiplin hidupnya sakit atau tidak dia sakit eh <laughs> Ustadz dilawan gimana sih? <laughs> Ala kulihal. Terima kasih. Pak. Oh ini dokter juga Astagfirullah Ini juga dokter Pikirin dokter saya nanti Udah menyerah dia ya. Jangan menyerah Ala kulihal tujuan tadi dari pemerintah baik. Ya. Tetapi eh, akan jadi lebih baik dan pasti akan baik kalau dia mau diskusikan dengan cara kesyariahannya. Bila seperti tadi, yakin ketika umpamanya telah terpenuhi jumlah 3000 tadi, ada orang sakit, dia akan layani setengah hati. Karena dia tidak dapat apa-apa lagi. Sekarang malah ditolaknya. Kan kasihan juga. Anak kulihat manfaatnya ada tapi eh, akan ada secara syar'i seperti tadi, yaitu dibebaskan biaya kesehatan sama sekali, tidak dipotong-potong. Hah? Bisa? Bisa ya, Insya Allah bisa negara anda, kaya negara anda ini. Ah, kaya betul, kaya. Lautnya begitu luas sisinya, minyaknya banyak. Hmm. Arab Saudi cuma minyak itu dong, biaya kesehatan gratis di sana. Mau dari sakit yang ringan sampai yang besar di rumah sakit pemerintahan, gratis Baik, ada lagi dokter? Ternyata. Kalau yang jam kesda Ustaz Jaminan kesehatan daerah itu Per tahun Sleman ini Ustaz Itu 130 ribu Apanya? Rupiah? Rupiah per nah, tahun Per warga atau per kepala negara? Per kepala. warga Bukan ya, per kepala Per kepala keluarga. Per keluarga bukan? Enggak, per orang. Mahal banget. Per tahun. Kalau per tahunnya mahal juga. 130. Coba anaknya anaknya 10, istrinya 4. Iya. Berapa, sih? Tapi lebih murah dibanding BPJS. Iya, lebih murah toh ya. Terus Tahun. Uh, eh, itu aturannya tidak begitu selonggar BPJS. Gimana aturannya? Bolehkah kita daftar mandiri? Tidak boleh. Dah, dah berarti antum yakin mau sakit ini ya, akhi. Kalau sakit tawakkalan Allah. Sebagian <laughs> para ulama mengatakan, nah, mana yang lebih baik ketika orang sakit berobat atau tidak berobat? Mana lebih baik? Hilaf, Sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak berobat dan tanya menawawi. Ya, tetapi sebagian yang mengatakan baiknya berobat. Dan ini pendapat terkuat ini saya Syekhul Taimiyah Allah taala alam. Ya, sekarang Anda belum sakit pun sudah bersiap untuk bayar uang sakit. Padahal lebih baik tidak berobat ini. Sudah siapkan uang untuk berobat. Jelas ya. Kalau yang KTP kota itu tidak bayar, hanya menunjukkan KTP sudah jadi anggota. Eh, bayar sama sekali. Enggak bayar sama. Sudah pindah ke kota semuanya tuh. Seperti Jakarta kan gitu, Zat. KTP eh. saja bisa in ya. cover ya. Baik, jazakallahu khair Masih dokter. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Uh, saya eh, ada pertanyaan Saya bekerja sebagai karyawan di rumah sakit swasta yang bekerja dikit mulutnya. Saya bekerja sebagai karyawan di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Apa hukumannya Seth? Kan panjang kan jadinya. Bagaimana karyawan rumah sakitnya? Dokternya itu harus kita jawab. Bagaimana kerja di BPJS-nya? Hah? Ala kulli hal yang berobat kepada Anda bisa yang BPJS bisa juga tidak. Bisa juga memang askes tadi yang memang jelas murni ribanya dan murni gharornya. Maka bolehkah Anda bekerja di rumah sakit yang menerima program ini? Dia bagian apa di rumah sakitnya? Bagian mengurus askesnya atau BPJS-nya atau apanya? Perawat. Perawat. Tidak ada hubungan dengan itu kan ya? Tidak ada hubungan, hanya gajinya saja, insya Allah tidak ada masalah. Karena akan berlanjut terus ini. Ustaz, bukankah utang negara kita juga dengan riba? Bagaimana gaji para pegawai negeri dengan riba? Hah? Lebih panjang lagi. <laughs> Kalau dia bukan yang mengurusnya langsung, insya Allah tidak ada masalah. Karena Anda telah memberikan jasa yang halal. Ternyata diberikan gaji dengan cara akad riba yang dibuat oleh si pengguna gaji itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Allah taala alam. Pertanyaan selanjutnya, eh, jika ada anggota keluarga yang meninggal karena kecelakaan kemudian mendapatkan asuransi dari jasa rasa jasa harja, apakah boleh kita ambil uang uh, klaimnya? Ini asuransi jasa harja kecelakaan. Ya, yang mati siapa? Anggota keluarganya. Eh, dapat dia berapa dapatnya? 25 juta. Mati di 25 juta? Murah banget nyawa orang. patah 10 juta. Kalau berobatnya aja ada berapa? Berapa Kantung berapa ortopedi? Ah masa? Iya patahnya hancur, habis, kelindes. Kaki juga. Sepuluh juta buat pijit tulang aja <laughs> sudah sampai lima juta. Ala kulehal. Ya. Kalau jasad jasad jasad rahal tadi dia kan dipungut biaya asuransinya dari mana jika dia beli tiket ya bisa nggak dia menanyakan kepada jasa asuransi jasa raja berapa sudah selama ini yang dia bayarkan Hah? kalau dia fakir miskin keluarga fakir miskin ini fakir miskin atau tidak dia banyak selain di SNK juga kalau tol dari biaya tol Iya, dari tol kalau di tol tiket pesawat iya ada. Sekian persen dari harga tiket. 25 juta motor. STNK motor. Baik. Dia sudah bayar berapa selama ini STNK ini dan biaya-biaya ke jasa jasa jasa jasa raharja? Bisa diperkirakan sejumlah itu halal. Anda yang umpamanya sudah memiliki STNK motor selama sekian tahun. Kalikan saja. Berapa asuransi dari STNK tadi? Tanyakan. Hah? Kalikan. Andai masih sama dengan uang dia halal. Karena ini uang dia. Jelas ini. Nah, bila berlebih baru pertama kali bayar asuransi jasa raja melalui STNK tadi ketabrak motor dan mati dia paling baru bayar 500 ribu dapat uang 25 juta berarti 24.500 tidak halal bagi dia karena ini dari riba. Jika menukar uang tidak sama. Lalu diapain uang 24.500 ini? Hah? Diberikan kepada fakir miskin. Jika dia dan keluarganya fakir miskin, jangan jauh-jauh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, anda fakir miskin. Jelas? Eh, gampang kan jawabannya? Yang penting miskin halal semuanya. Eh, ada pertanyaan lagi Ustaz? Eh, anak peserta BPJS mandiri saat bayar tiap bulan, tapi anak berusaha bayarnya tidak telat biar tidak ada denda. Apakah ini bisa seperti bayar listrik Ustaz? Dia sekarang kan belum diwajibkan 2019 sudah diwajibkan kan ya. Sekarang Anda ikut walaupun yakin tidak telat, tapi persyaratan ini ada. Anda setuju atau tidak? Tidak dalam hati Ustaz. Lalu tidak, tapi dalam ketika aplikasinya kan ada. Nah, tanda tangan nih, itu artinya setuju. Ini sama juga dengan Anda menggunakan kartu kredit. Kalau terlambat membayar tak, apa angsuran akan dikenakan denda sekitar 2,8% persen per bulan. Maka Oki memutuskan, walaupun dia yakin tidak terlambat, tapi ada persyaratan ini persyaratan riba. Menyetujui ini menyetujui riba. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju di tanda tangan? Uf, saya setuju. Sudah berdosa atau tidak? Berdosa dari awal belum andai pun belum terkena riba, terima uang riba ribanya. Maka selagi belum diwajibkan sekarang, tidak boleh Anda mengikuti BPJS ini yang sekarang sebelum ada perubahan. Kalau sudah dirubah denda keterlambatan ditiadakan, insya Allah. Baik. uh, ada pertanyaan saya. Jadi solusi terbaiknya apa Apakah uh, jika sakit dan tidak punya uang uh, kemudian berhutang tanpa bunga Ustaz ataukah uh, menyisikan uang untuk uh, mengikuti BPJS untuk membayar premi tiap bulannya Solusi terbaiknya bagaimana? Sekarang Anda sehat atau sakit? Ya udah jangan ikut. Jangan ikut. Sakit baru ikut. Bisa kan dapat pelayanan? Masuk. Karena sakit Anda tidak mampu berobat, sakitnya berat dan tidak mampu berobat. Sekarang kan pakai miskin kan ya? Ya atau tidak? Sakit dan tidak mampu berobat, pakai miskin kan statusnya? Halal enggak yang riba tadi bagi miskin? Halal. Iya. Alhamdulillah. Lihat mulianya Islam. Walau ketika Anda susah, dimudahkan oleh Allah. Silakan, Pak Hanya kalau meskipun dia miskin, hakikatnya miskin. Tapi kalau tidak terdaftar dalam ranking 87 juta yang miskin, tetap dia dapat Ustaz. Enggak dapat, enggak apa-apa. Iya. Karena setiap orang sakit, setiap orangnya paling si Allah tidak. Omong usia min nasabin. Tidaklah kan dia ditimpa oleh kesusahan dan keletihan, melainkan diberi pahala. Asal dengan salah tidak mengeluh. Kalau sehat, anda tidak dapat pahala. Sakit dapat pahala. Mau sakit mau sehat? Sehat yang bersyukur. Sakit tinggal ah, dinikmati saja kepada Allah swt dan bersabar. Nabi Ayub, bagaimana penyakitnya? Ikut BPJS dia atau tidak dia? <laughs> Hah, Nabi Ayub ikut BPJS. Nah, jelas anto, Ya. Karena belum diwajibkan. Berbeda ketika diwajibkan kasus Anda mengurus urusan Anda sebagai warga negara apa boleh buat? dosanya dia yang tanggung. Orang yang membuat ini dan para dokter yang merekomendasikan <laughs> ini. Bikinlah persatuan dokter muslim, ajukan. Kita kan negara muslim terbesar di dunia. Kenapa tidak bisa kita buat konsep sesuai syariah? Kita punya dewan syariah nasional. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Pak eh, Ustaz saya pekerja di perusahaan, setiap bulan gaji saya dipotong untuk BPJS. Dipotong kan ya? Dipotong. Hmm. Eh, secara secara dipaksa. Jika tidak mau akan Jangan dipaksa. Jika tidak mau akan dipecat. Eh, apakah tidak mau dipecat? <laughs> Ya tidak mau bikin riba dipecat. Apakah uh, bisa dimasukkan kaidah darurat? Apakah bisa dimasukkan kaidah darurat? Darurat, iya, darurat ini. Darurat. Betul. Karena lari pun ada dari perusahaan ini, sementara lagi negara mewajibkan. Tidak ikut BPJS, Anda nggak bisa dikasih ini dikasih KTP, dikasih ini, nggak dikasih ini, bisa hidup lagi? Jadi buron anak <laughs> itu. Nah, boleh insya Allah taala. Nah, cuman sebatas mana dia boleh memanfaatkan jasa PJS tadi sebesar uang dia yang dipotong. Itu haknya dia, uangnya dia. Cukup? Lanjutkan. Uh, eh, apakah ulama empat mazhab sepakat dengan hukum haramnya asuransi? Ulangi apa? Apakah Apakah ulama empat mazhab sepakat dengan haramnya asuransi? Asuransi haram kalau empat mazhab mengharamkannya. Tapi 100 mazhab yang ada sekarang huh, mengharamkan seluruhnya asuransi yang konvensional tersebut. Kecuali saya sebutkan nama orang-orang yang asuransi mengatakan halal ada Oh Indonesia bukan ulama itu ada Indonesia udah mati kemarin siapa namanya siapa aja lah ya <laughs> dia mengatakan asuransi tidak apa ada salah seorang ulama dari Mesir, hanya dia sendiri dari ulama yang bersidang di Rabi' Talam Islami dan di uh, Oki semuanya mengharamkan asuransi. Dan bahkan Ibnu Abidin ini ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi, bukan Syafi'i dia. Dia mempunyai kitab dalam mazhab Hanafi, Asya Ibn Abidin. cetak dan di, ada dijual di pasaran. Itu dia mengharamkan asuransi semenjak awal kemunculannya tadi. Wabillahi taufiq. Hmm. Ustaz, saya memiliki lima orang karyawan. Kemudian pemerintah mewajibkan. Tidak jelas soalnya. Oh, saya memiliki lima orang karyawan. Lima karyawan. uh -huh. Perempuan atau laki-laki ini. Tidak tahu. Eh, kalau yang empat perempuan istrinya dia berarti ya. <laughs> Kemudian pemerintah mewajibkan saya untuk membayar jam sostek tanpa potong gaji. Kalau ini apa boleh ada? Tanpa potong gaji. Artinya tidak gaji kesepakatan antara anda dengan karyawan sekian. Hmm. Hah? Sekian. Kemudian pemerintah mewajibkan di luar gaji tadi Anda bayarkan sendiri dari uang keuntungan atau penghasilan Anda. Bagus, kenapa hanya karyawan Anda saja Anda bayarkan? Kita juga nggak masalah Anda bayarkan. Karena bagi dia berdosa memang, yang dianya, pelakunya, yang bayarkannya. Tapi yang kita yang dapat ini, asuransinya halal. Karena kita murni hadiah. Boleh. Mau untuk bayarkan? Ini yang nanya pelaku usahanya. Hah? Yang nanya pelaku usahanya. Bosnya. Oh, bosnya yang nanya. Tidak jalan usahanya kalau dibayarkan dia kan? Kalau tidak bayar izin usahanya dicabut. Iya izin dicabut. Apa boleh buat darurat? Wabillahi taufik. Tidak bisa usahanya jalan kalau tidak melakukan demikian. Eh, apakah eh, perusahaan yang membayar membayar karyawannya BPJS apakah termasuk tolong menolong dalam kejelekan? Apakah yang perusahaan yang membayar BPJS termasuk tolong menolong dalam kejelekan? Perusahaan ini dia diwajibkan oleh negara. Kalau tidak disebut izin usahanya, maka dia terpaksa. Orang terpaksa ah, tidak berdosa dia. Dia tidak berdosa. Jadi cabut izin usahanya. Apa boleh buat? ya, dan bagi karyawan yang mau dibayarkan oleh, oleh perusahaan tadi halal bagi dia menerima asuransi tadi. Dan kalau anda tunggu saja kapan diajukan oleh negara ketika itu anda ikut BPJS jadi halal. Cuman uangnya berapa anda boleh anda ambil sebesar uang yang anda bayarkan pada waktu sebelumnya. Ketika dapat klaimnya, lebih dari itu tidak boleh kecuali pada saat itu anda fakir miskin maka uang yang haram boleh bagi fakir miskin. Wabillahi taufik Saya seorang karyawan di mana saya mendapatkan fasilitas kesehatan dari perusahaan. Setelah saya cari, cari tahu uang yang tersebut e, perusahaan ambil dari mana, ternyata diambil dari potong gaji karyawan. E, apakah jika saya sakit boleh e, menggunakan fasilitas kesehatan tersebut? Boleh. Walaupun dipotong dari gaji, boleh. Ini asuransi atau bukan ini? Cuma seperti klinik di perusahaan. Cuman biayanya dari gaji karyawan. Perusahaan yang melakukan kesehatan langsung. Itu perusahaannya saya enggak ada, nggak ada masalah. Tapi dipotong gaji. Boleh. Kalau perusahaan yang melakukan kesehatan langsung boleh. tabungan pendidikan anak saya di salah satu asuransi syariah dengan sistem setiap e, menab e, setiap e, membayarkan premi ada ada sebagian yang dimasukkan dalam dana bersama di mana dana ini adalah untuk mengcover peserta yang terkena musibah dan itu dari awal perjanjian sudah diakadkan sebagai dana hibah. Sebagian tabungan dimasukkan dalam investasi di mana dalam jangka waktu uang tersebut akan bertambah nilainya karena harga saham naik. Tapi kalau harga saham turun maka nilai uang bisa jadi turun juga. Bagaimana hukumnya sih? Ini asuransi pendidikan. Iya asuransi pendidikan. Pendidikan di luar tema ya, yang lain di luar tema dulu. Ada yang mau langsung? Yang mau bertanya langsung silakan. andekan di tahun 2015 nanti betul-betul diwajibkan BPJS, apakah kita istilahnya bisa menolak nggak seperti itu istilahnya? Bisa Saya tetap bisa menolak istilahnya, tetap nggak bisa ikut gitu. Bisa Apa, ikut. Uh, uh, apakah Tidak ada? KTP, nggak ada vaksin, nggak oh. dapat keluarga, bisa. Bisa, tapi tinggal di hutan Kalimantan. Oh. Enak di sana banyak gaharu, banyak bisa kaya. Terus kaitannya kita nggak boleh taat kepada pada yang yang menyelisih syariat itu gimana, Ustaz? Memang ada tidak taat tapi dipaksa ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun iman. Jadi yang dipaksa dan hatinya tenang dan keimanan. Ya. Hey, eh, syukran, Allah Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah denda yang tidak terbayar sama dengan hutang? Mana yang bertanya ini? Paham iya. eh. Suaranya jauh banget tapi sangat dekat. Jika denda tidak dibayar apakah termasuk hutang? Denda tidak dibayar bagus, halal. Termasuk pajak bagus. Hah? Termasuk pajak. Termasuk pajak yang tidak Anda bagus dan halal. Tapi jangan salahkan saya kalau Anda masuk penjara. <laughs> Hah? Betul. Karena denda secara hukum positif di negara manapun, denda keterlambatan tidak bisa ditarik secara hukum. Dibawa ke pengadilan, pengadilan tidak akan mengakui denda itu. Hah? Sehingga biasanya siapa yang dikirim oleh pihak baik bank atau pihak ini untuk menarik denda dari Anda? Preman. Preman, collector, preman. Gampang kalau preman yang diutus. Ketika dia datang, berikan air minum, berikan kue, ah, ajak ajak dia berzikir kepada Allah. Datang waktu sholat, ajak dia sholat. Gak bakal dia datang ke rumah anda. Saya disuruh sholat sama ustad itu. Karena sudah sholat gak jadi preman lagi dia kan ya. Tobat dia. <laughs> Ala kulihal. Kalau dengan debt collector tadi, Kenapa mereka tidak menggunakan perangkat hukum resmi? Karena tidak ada satu negara pun yang mengakui denda. Jelas Anda itu? Tapi kalau daripada terkadang ancamannya bukan kepada Anda saja dari preman tadi, kepada anak istri Anda. Kalau berat rasanya, apa boleh buat? Anda dipaksa untuk melakukan riba tadi, melakukan dengan pakai ini aja. Uh, terima kasih Ustaz. Sewaktu saya mencari pakai negeri, sewaktu saya pegawai negeri membayar askes terus. Sewaktu, sewaktu saya pegawai negeri itu membayar saja. Kalau tidak salah saya 6% dari gaji dipotong. Ya. Tapi kalau ingin rinci bisa minta laporannya ke Askes. Nama saya sekian, nomor induk pegawai saya sekian, berapa selama ini saya sudah bayarkan premi. Sejumlah itu halal Anda mendapatkan pelayanan karena ini uang Anda. Dan hitung inflasinya. Iya, tanyakan ke Askes tahu, Askes dia punya datanya, data data komputernya tinggal keluarkan data nomor pegawai sekarang terus Bapak sudah bayar sekian jumlahnya, sekian juta. Sebesar ini Bapak halal mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. Taufik insyaallah, Pak. Jam berapa azan? Azan jam berapa? Persiapan maghrib sholat. Wudhunya lama ini masalah. Eh, demikian eh, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan dilanjutkan sisi tanya jawab setelah eh, salat maghrib wabillahi itu wabikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh